melakukan akad nikah. Baru nikah. Dan itu adalah malam pertama bagi beliau radhiyallahu anhu Ketika beliau sedang menikmati malam pertamanya bersama istri tercintanya, tiba-tiba terdengar panggilan jihad. Tidak ada pikir panjang bagi beliau radhiyallahu anhu Allah. Tidak punya alasan. Ngapain saya pergi jihad? Saya barusan nikah. Mendingan sama keluarga. Toh insya Allah Rasulullah akan memberikan rumah. Tidak mengatakan. Begitu terdengar panggilan jihad, beliau pun bergegas mempersiapkan segala sesuatunya ikut perang bersama Rasulullah dan beliau bisa syahidnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun untuk menyambut ruh beliau radhiyallahu taala Allah. Jika disebut ghazilul malaikah. Karena beliau menemui syahidnya dalam kondisi jurum dan yang mematikan adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terdalam sejarah. Meskipun kita tahu orang yang mati syahid bisa bila tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani. Cukup disolatkan dan dikebumikan atau dimakamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirhamu ibad, yakuluhu rajul wa huwa ya'lamu ashad min sittatin wa thalathina diryatan." Uzaniyatan fa'ala. Lawan ini fa'ala. Dirham riba. Satu dirham harta riba. Ya puluh rajul yang dimakan seorang laki-laki itu kata Rasulullah SAW. Wahwa ya'lamu dan dia mengetahuinya asyad itu lebih berat hukumannya. Min sittatin wa salatina zaniyatan dibandingkan 36 kali zinanya. Jika mengenalkan zina kalah dosanya dari dibandingkan dengan satu dirham. Lalu bagaimana dengan orang yang bertransaksi bawah jutaan bahkan miliaran? Satu dirham saja. Maka dari itu riba qaliluhu wa katsiruhu haram. Riba itu sedikit ataupun banyak sama saja haramnya. Karena terkadang orang itu terkecoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya riba yang diharapkan adalah riba yang at'afan apa? Yang berlipat ganda. Ini kan hanya sekitar 0 sekitar 0,00 sekian persen enggak apa. Yang diharapkan dalam Al-Qur'an adalah apa? Adalah yang at'afan apa yang berlipat-lipat. Ini hanya sekitar 0 sekian persen saja. Gak apa-apa. Seperti yang tadi kita katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya bilang riba. Sisa riba. Maka riba itu wa kasih usawa. Sedikit banyaknya sama. Satu bilang saja dosanya lebih besar ketika menang kali berzina. Maka sebagai sebetulnya kajian ini sebagai pembuka saja. Meskipun harusnya kita mengkaji kita bul-bul Tapi terus terang saja SMS yang sampai kepada anak itu suruh membahas tauhid dan pengaruhnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi mohon maaf. Ya. Saya tahu tadi barusan tanya sama moderator, ini masih dia di udah apa bismillah. satu dirham. Ya, satu dirham. Maka dari itu kita betul-betul harus mengkaji secara intensif masalah muamalah dengan banyaknya model-model muamalah zaman kita sekarang ini. Apa rinciannya? Mari kita kaji bareng-bareng dalam kesempatan yang lain tentang otak yang lain. Ya. Apalagi kata orang sekarang itu kalau mau lepas dari bank itu susah sudah. Padahal yang namanya bank, mana ada bank dapat pakai sistem Selama masih menghidup pakai tenaga BI. Bank Indonesia. Meskipun itu label aslinya syariah, meskipun labelnya syariah, maka harus berhati-hati, kalau selektif. Kalau mau hubungan dengan bank apapun itu namanya, konsultasikan dengan ahlinya terlebih dahulu. Hati-hati. Ya. Jangan sampai ada spesial pun yang kita dapatkan itu masuk riba. Kalau suruh milih pak, jangan suruh milih ping telung puluh enam dina nopo tak rupiah riba dengan dahar Nah, kalau cuma dan nah, sekarang seratus ribu nggak usah seratus, sepuluh ribu, dapat apa? Ini ayam tak mangkok, gitu kan? Tak jam setelah itu udah luwe menek, kan gitu? Dari riba, mendingan enam gitu ya. Enggak, semuanya mending. Semuanya nggak boleh ya itu nggak boleh hadis kan ini untuk penekanan betapa beratnya betapa kerasnya yang namanya riba hukumannya maka betul ya Khalifah Umar bin Khattab Subhanahu wa taala bagaimana kita kemukakan di muka begitu intens, begitu perhatiannya dengan masalah ini beliau tidak mau ada seorang pun di antara rakyatnya terjatuh dalam perkara yang seperti itu ada tidak dari Amirul Mukminin dan Rasulullah SAW berkali-kali tidak ke kepala. Jadi model sidak itu sudah model zaman dulu. Ya, kalau bahasa itu berusukan itu sudah zamannya Rasulullah sudah biasa. Coba lihat berusukannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukannya di malam hari dia berusukan, ben orang yang ngerti, kan gitu kan? Ya, masalah orang sekarang ini berusukan di shopping, ya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu biasa berusuhan wayang bengi, wayang pada turu. Tidak ada orang tahu. Kalau siangnya yang mengerjakan aktivitas, maka kalau mau berusuhan itu bengi-bengi. Begitu kan? Kalau siang itu memang hak rakyat untuk datang kepada beliau in apa namanya di di kantor ataupun di tempat kerja biar orang setiap kali ada orang untuk ada kan gitu. Mana itu model zaman dahulu. Cuma yang pemimpin-pemimpin Islam yang bagus tidak niru model Umar bin Khattab. Jadi kita merindukan seperti itu. Yang dilakukan dibahas ada di paketnya ya. Kriteria memilih pemimpin menurut Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Makna yang luar biasa. Bagus dan sudah memang tepat waktu untuk ditampilkan. Gitu. sudah biasa. Seperti itu. Oleh karena itu, harus tetap bagi Allah waktu begitu keras dalam masalah ini. Inspeksi betul ke pasal pasal. Ada tesnya ternyata. Ya, coba kalau sekarang itu ada pasar Kliwon, atau pasar Upi, atau pasar Pewan, buat tes gitu ya. Tes masuk pasar. Nggak ada sekarang, jangan cuma tes masuk PNS, jangan tes masuk pasar, udah ada tesnya yang nanti mengumpulkan nanti akan jadi wali kota kapan kita gitu ya usah kemudian kita doakan semoga ada pemimpin-pemimpin kita dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala Alimat Nabi Dunia rahimahullah taala dalam kitabnya Zamul Ghibah dan juga Imam al dalam kitab sunannya meriwayatkan rahimahullah jami'an dari anak bin Malik radhiyallahu anhu Beliau berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Dan khutbahnya itu menyinggung membahas masalah riba. Dan beliau sangat menekankan betapa bahayanya riba. Sampai-sampai beliau bersabda, "Inna dirhama yusibuhu ar-rajulu minar riba أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين zaniyatan zan yazniha الرجل rajul wa inna arba الرجل irdur rajul sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari jalan riba dari transaksi ribawi itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa 36 kali zina. ulang kali zina. Kalimat yang terakhir yang membuat hati kita miris. Wa inna arbat riba dan riba yang paling berat, riba yang paling atas, riba yang paling tinggi derajatnya adalah kehormatan seorang muslim berita menghina mencela melecehkan mengejek mencemarkan nama baik menghancurkan kehormatan seorang muslim itu riba yang Tuhan mohon maaf saudara dan saudara itu dimurkan Allah Subhanahu wa taala kadang kita berkuar-kuar awas riba gak boleh tapi ternyata kita setiap hari melakukan perbuatan riba yang paling berat. Melakukan perbuatan riba yang paling keras ancamannya. Wa inna arbal riba yaqul arbal riba Salah seorang ulama la an azniya salasan wa thalathina zaniyatan ahabbu ilayya min an akula dirhama riban ya'lamu Allah anni akaltuhu hina akaltuhu riban sungguh seorang ulama sampai bersumpah jadi tadi kan saya sudah mengasih pilihan sama ulama ya. sungguh Aku berzina 33 kali. Aku berzina 33 kali. Itu lebih aku cintai daripada aku harus memakan satu dirham dari harta riba. Yang mana Allah tahu ketika aku memakan harta ini itu perbuatan itu adalah harta harta riba. Kecuali kita itu nggak tahu itu harta riba. Kita tahu itu harta riba, kita nekat memakannya. Maka kata ulama tadi, aku lebih baik berzina 33 kali. Alhamdulillah. Nomor 5. Saudara saudari yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan atau yang memakan harta riba itu kejahatannya lebih berat daripada kejahatan orang yang berzina dengan mahramnya sendiri. Ustaz, itu bukan hal yang biasa sekarang. Kakak berbuat dengan adiknya, adik dengan kakaknya, sepupu dengan pamannya apa namanya ponakan dengan pamannya ponakan dengan bibinya terbiasa Ustaz nah, itu jangan kita sekarang ini karena dulu aib besar dosa besar orang yang mencintai masalahnya sendiri maka dari itu satu kaidah satu kaidah penting itu apa yang namanya dosa, meskipun itu sama dilakukan, tapi tingkatan dosanya itu bisa berbeda-beda. Kemaksiatannya sama, perbuatannya sama, tapi dosanya bisa berbeda-beda dikatakan orang tua ini. Orang sama-sama bisa itu ya, bila dengerin musik yang satu orang awam, yang satu ustaz. Dosanya lebih besar dosa ustaz. Karena dia menjadi pasukan. Demikian juga zina sama-sama zina. Dosanya dosa zina, tapi bisa bertingkat-tingkat berbeda. Siapa yang melakukan dan dengan siapa. Saling membenci ya bermusuhan itu dosa tapi kalau kita lakukan dengan tetangga kita yang dekat dengan keluarga kita yang dekat itu lebih besar dosanya daripada kita bermusuhan dengan orang lain demikian juga zina sama-sama zina tapi apabila dilakukan dengan mahramnya sendiri itu lebih besar dosanya di mata Allah Subhanahu wa Al-Imam Al-Hakim rahimahullah taala berkata dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-riba salasun wa sab'una baban riba itu ada 73 pintu tahu sebagian hadis ini ada di kitab Bulughul riba itu ada 73 pintu Aisaruha yang paling ringan kata Rasulullah, saking ringan. Mithlu ayat biharrojul umat. Paling ringan dosa riba itu apa? Seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Terjadi dari itu paling ringan. Paling paling ringan. bukan ar-riba sab'una baban, riba itu ada 70 pintu. Adnaha alladhi yaqa'u 'ala ummi, yang paling ringan adalah seperti orang yang menzinai ibunya dan Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati sekali. Mari kita dasarkan amalan kita, transaksi jual beli kita dengan ilmu, dengan ilmu, pelajari betul terintens sebagaimana kita mempelajari bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara tata sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, pelajari pula dalam masalah jual beli, masalah riba. Biar kita tidak terjatuh ke dalam ke dalam. Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu wa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-riba ibnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu adnaha mislu ityan ar-rajuli ummah. Yang paling ringan, yang paling rendah adalah sebagaimana dosanya sebagaimana orang yang menikahi punya sendiri. Wa inna arba riba istitalatur rajuli bi irdi dan riba yang paling besar adalah orang seorang itu mencabik-cabik kehormatan saudara saudara sama muslim. Sudah dikatakan Kadang kita berkuasa, kita berteriak-teriak, kita begitu intens mem, apa, memperingatkan orang untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan riba. Sementara ini kita ter, sendiri terkadang sadar atau tidak sadar telah melakukan perbuatan riba yang paling besar. Harus kita jaga di saat kita. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Kalau kita tahu saudara kita salah, saudara kita keliru, kita mampu datangnya, kita nasihati kita tidak mampu, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa saudara kita. Dan semoga Allah memberi dia untuk mendapatkan kebenaran. Lebih ringan, lebih enak. Gak memakan waktu banyak. Ya, gak menjadikan hati kita itu kotor, hati kita itu keras. Gak ada gunanya lah, gak ada gunanya. Sudah stop itu semuanya. Stop. Mari kita pikirkan diri kita masing-masing, aib dan kekurangan serta kesalahan kita masing-masing. Sungguh kalau setiap orang memikirkan kesalahannya sendiri-sendiri, dosanya sendiri-sendiri, aibnya sendiri-sendiri, riba bisa diminimalisir, bisa diminimalisir, bisa dikurangi. Ya. Karena pada hakikatnya, orang yang suka ngomongin orang lain itu bukti kelemahan dia. Kesalahan dia. Logikanya gini aja. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya aib. Kita punya sisi negatif. Biar orang tidak fokus untuk menilai kekurangan kita, biar orang itu tidak perhatian untuk melihat kesalahan kita, kita lemparkan kesalahan itu ke lain. Sehingga orang-orang itu memandang dan melihat serta menilai saudara kita ini dengan berbagai macam kekurangan dan kesalahan yang dimilikinya melupakan diri kita. Atau betul ketika dalam sebuah majelis seorang ulama, majelis orang ulama ada seorang hadirin yang menghibah saudaranya. Maka apa kata ulama tadi? Aku tahu kesalahan dan dosa kamu dari ucapan kamu ketika membicarakan kesalahan orang orang lain, ketika membicarakan kesalahan saudara saudara. Ingat, hukum Allah akan berlaku. Al-Imam Nawawi Al-Hamdan rahimahullah taala pernah mengingatkan kepada kita. Adraktu qauman, aku mendapatkan segelungan orang yang mana mereka itu tidak memiliki kesalahan fatal tentu dengan kesalahannya misalnya dan orang pun salah tidak memiliki kekurangan yang fatal tentu tapi dia atau mereka suka membicarakan kesalahan dan kekurangan orang lain maka orang pun membicarakan dan kekurangan yang mereka miliki Sampai aku setelah orang mereka banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kesalahannya, tapi mereka tidak suka membicarakan kekurangan dan kesalahan orang lain. Maka Allah melupakan orang untuk membicarakan kesalahan dan kekurangan. Ingat, saat ini kita membicarakan kesalahan saudara kita, suatu hari nanti orang lain akan membicarakan kesalahan kita. Baik orang itu ataupun orang lain yang akan membicarakan. Kemudian yang keenam, Rasulullah Alaihi Wasallam mengkaitkan riba dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bazzar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba bid'un wa sab'una baban, wasy-syirku mithlu dzalik." Riba itu ada sekian 70 sekian bab, 70 sekian pintu dan kesyirikan pun seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW mengkaitkan syirik dengan riba? Seperti di dalam hadis asal Mubiqah, tujuh dosa besar yang paling besar mengkaitkannya dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat saja yang ketujuh. Rasulullah SAW menjadikan pelaku riba sebagai orang yang melakukan dosa yang kecil kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil kemungkinannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dan nasuha. Bukan tobat sambil. Karena biasanya orang kalau sudah merasakan enaknya, nikmatnya riba itu, saiki tobat esok meneh mesti. Rasulullah SAW bersabda, Iya kawan dzunuban balati la tufan Jauhilah oleh kalian, jauhilah olehmu dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Maksudnya apa? Tidak bisa diampuni begitu saja dengan perbuatan-perbuatan baik. Membutuhkan taubatan nasuha. Bukan berarti ya, apa namanya? E, dosa ini sama dengan syirik, tidak Ya, musyrik pun kalau seandainya orang itu bertobat dengan tobat dengan Tuhan, selamat. Masih ada waktu untuk bertobat dan memenuhi syarat-syarat tobat yang baik yang diterima, Allah menerima tobat. Apa dosa yang tidak diampuni? Al-ghulul. Al al-ghulul, al-ghulul itu apa? Korupsi bahasa kita sekarang. Faman ghalla syai'an ata bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sesuatu ya korupsi itu tadi di dunia besok dia akan membawanya di akhirat misalkan dengan mohon maaf waliyatubillah nasallallahu salam afiyah menjadi pegawai di kantor tertentu ternyata jenengan ambil satu kertas saja untuk kepentingan jenengan itu gulung satu kertas saja Dipakai untuk apa? Untuk nulis kepentingan sendiri dan sebagainya. Itu kulut. Telah di akhirat akan dibawa itu. Apalagi orang yang ngambilnya atau apa gitu. Dan mulut itu korupsi. Kemudian apa? Wa'akilur riba dan pemakan riba. Pemakan riba. Tapi anehnya, sekali lagi, semakin orang itu pinter semakin pintar pula bersama bikin alasan membuat khilaf tikuan sehingga suatu hari tiba dibungkus dengan suatu hal yang syar'i sehingga orang yang meminta itu ada cemooh dan seterusnya padahal itu jelas-jelas ya setelah telah diteliti setelah dipelajari secara bersama oleh pakar dan ahlinya ternyata ada ribannya. Maka sekali lagi saya, saya sarankan untuk belajar riba tidak juga hadirin hadirat semuanya apabila kita ingin melakukan satu transaksi tertentu dan kita ragu-ragu tentang hukumnya tanyakan kepada ustaz-ustaz yang berkompeten. Kemudian apa hukuman bagi orang yang melakukan riba. Yang pertama anak laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi ataupun uh, hadis yang berbunyi la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mufila. Allah Rasulullah telah melaknat orang yang memakan harta riba atau memberikan makan dengan harta riba kepada orang-orang lain. Dan riwayat yang lain disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba, memberikan makan harta riba kepada orang lain atau yang mencatatnya ataupun yang menyaksikannya. Kemudian beliau mengatakan hun sawah apa? Mereka itu selalu dosanya. Kemudian yang kedua adalah Allah mengancam dengan siksaan, terlalangan siksaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah telah bersabda, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." apabila perzinahan transaksi ribawi sudah merebak dan semarak di satu daerah, di satu tempat, maka berarti penduduk daerah tersebut telah menghalalkan siksaan Allah turun kepada mereka. Artinya, mereka siap untuk bersiksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat disebutkan ma zahara fi qawmin az-zina war riba illa halu bi anfusihim adab Allah tidaklah perzinaan transaksi ribawi itu muncul di tengah-tengah masyarakat kecuali mereka telah menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah akan mencabut keberkahan harta riba. Yang yang Allah riba wa yurbil sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Al-Baqarah 276. Allah akan menghapus, akan mencabut keberkahan apa riba dan akan memberikan keberkahan kepada apa? Sadaqah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahadun aktsara min riba illa kana aqibatu amrihi ila illah." Tidak ada seorang pun yang banyak bertransaksi dengan sistem ribawi kecuali hukumannya adalah dia akan fakir, dia akan miskin. Berapa banyak rumah yang disegel? Berapa banyak orang yang di, yang dimasukkan ke dalam hotel Prodeo? berapa banyak harta kekayaan yang disita karena musibah yang tepat. Allah Subhanahu wa taala merubah wajah-wajah mereka. Al-Masr Jelaskan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala dari Ubad bin Samit radhiyallahu anhu wa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, يبيتن أناس من أمتي على أشر ومطر ولعب ولهو فيصبح قرده وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير demikian yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. La Sungguh ada segolongan orang di atas umatku yang malamnya mereka itu bermalam, mereka tidur malam ala asyari dengan membawa kesombongan wa qatarin dan membawa keangkuhan wa la'ibin dan dalam kondisi bermain-main wa lahwin dan berhura-hura tapi ingat fayusbihu dan khanazir tapi ketika di waktu pagi wajah mereka sudah dirubah dengan wajah monyet dan juga babi diubah wajahnya dengan wajah monyet dan babi. Kenapa ya Rasulullah? Bistihlalihimul mahalim. Yang pertama, karena mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram Allah Subhanahu wa taala. Wattikhadihimul qainat dan mereka bermain musik, mereka menghalalkan musik. Wasyurbihimul khamr dan mereka memakan meminum khamr. Wa aslihimul riba dan mereka memakan harta riba dan yang kelima walusihi wal harir dan mereka memakai harir memakai harir yaitu memakai sutra itu di dunia ada lima hukuman di, di kuburan di alam barzah lebih dahsyat daripada itu lebih dahsyat daripada daripada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan kepada kita dalam hadis Mi'rajnya atau Isra Mi'rajnya Ra'aitul lailata rajulaini katayani aku melihat dua orang tadi malam datang kepadaku. jadi biyadi kemudian membawa membawa diriku. Fa'akhadhani ila ardin muqaddasah, membawaku ke ardh muqaddasah itu ke betul maksud ke bumi yang disucikan. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun sabihun yasbah wa ala shaqqi nahri rajulun bayna yadayhi hijaratun. Aku melihat ada satu sungai yang di situ berpenuh dengan darah. Ada seorang laki-laki yang terus berenang di sungai darah tersebut. Sementara di pinggir sungai tersebut sudah bersiap-siap seseorang dengan membawa batu. Fa'akbala rajul alladhi bin nahri. Fa'idha arada أن يخرج rajul الرجل بحجر في فيه فرده Setiap kali laki-laki tadi ingin menepi ingin naik dari sungai darah tersebut setiap kali orang yang membawa batu tadi pun melemparnya dengan batu sampai mengembalikannya ke tempat semula. Begitu seterusnya bolak-balik bolak-balik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahadzal ladzi ra'aitu Siapakah orang yang aku lihat berkali-kali berenang di sungai darah tersebut? Maka malaikat yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa beliau pribadi adalah orang yang mewakan itu di hukuman di kubur hukuman di kubur bagaimana di akhirat bagaimana pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama akan membangkitkannya sebagaimana orang yang gila orang yang majnun orang yang lindung orang yang tidak tahu arah karena Allah subhanahu wa ta'ala بالفرمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس Orang yang memakan harta riba telah akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala kondisi gila dalam kondisi linglung. Rasulullah bersabda, "Man akala riba bu'itha yawmal qiyamati majnunan yatakhabbaq." Orang yang mengatakan harta riba kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi gila, Tidak tahu apa. Kemudian yang kedua apa namanya? Yang kedua adalah laknat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan atau eh, didapatkan oleh orang orang tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita innamal bai'u mithlu riba jual beli itu sama dengan riba artinya sama-sama suratnya sama-sama domirnya, tapi salah hukum beda. Ini menunjukkan betapa tipisnya perbedaan antara jual dan riba. Tipis sekali. Oleh karena itu patut kiranya kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa Maka barang siapa yang telah datang kepada Nabi Muhammad nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berhenti. Adapun yang telah lalu Allah maafkan. Karena dia belum tahu, karena hukum belum turun. Karena hukum belum turun. Tapi ingat wa amru Allah, perkaranya dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengampuni atau Allah akan menghukumnya sesuai dengan kehendak keadilan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat wa man faula faulaika ashabun nar fil khalidun. Tapi barang siapa yang telah dikasih peringatan, dikasih nasihat kok masih jajal melakukannya, masih kembali kepada tafsir Ibrahim, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal tidak di dalam. Oleh sebab itu, Khalidin, wa dan azza ya Allah kejadian. Mari kita tanamkan sejak sekarang atau yang sudah mulai lanjutkan untuk mempelajari tentang muamalah betul-betul tentang muamalah untuk khusus masalah jual beli saat saya bukan pedagang berarti sisi yang lain yaitu masalah mencari rezeki bagaimana untuk mencari rezeki yang yang halal karena akibatnya bukan hanya di dunia tapi akan menentukan nasib kita di, di akhirat inilah yang mungkin bisa saya sampaikan mohon maaf sekali lagi kalau saya terkesan nggak ada persiapan sama sekali memang itulah kondisi yang sebenarnya semoga yang sedikit ini bermanfaat semoga saja ini hanya sebagai pembuka kunci saja untuk kita untuk lebih ya memberikan semangat untuk diri kita untuk belajar tentang fikih muamalah sebagaimana kita belajar fikih ibadah kita juga harus belajar fikih fikih muamalah karena itu tadi hampir mayoritas aktivitas kita itu tidak lepas dari yang namanya muamalah Sholat aja berapa menit kita setiap harinya? Ya, puasa paling cuma kalau memang rajin Senin Kamis seminggu dua dua kali atau sebulan plus tiga tiga kali. Kalau zakat ya kalau ada uang, sedekah ya kalau ada uang, haji lebih lebih lagi. Tapi namanya muamalah tidak bisa lepas dari nafas kita setiap hari. Maka mari kita belajar jangan sampai kita nanti sudah capek-capek kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi ternyata itu semuanya tidak kita nikmati pahala dan hasilnya kelak di akhirat. Kan rugi, Ya kan? kan sekali lagi fikir muamalah harus menjadi perhatian khusus. Subhanallah yang saya jadi luar biasa untuk forum kajian ini. Coba nanti secara intensif kajian tentang muamalah kita apa namanya harus di, eh, dilanjutkan. dengan sekali sebagai pembuka sekali lagi. Demikian Allah Taala bersuap kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan, kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan sedikitnya hadirin hadirat untuk memaafkannya. Aku lupa dengan Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta bisa mengambil snack aqua dan roti yang di belakang. Untuk selanjutnya bisa langsung ada sesi tanya jawab, bisa lewat kertas atau langsung disampaikan. Oh. KPR kan? Iya. Nah, iya yang, yang beli itu. Itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari jual beli itu kita mengambil seperti uang gaji, uang dari gaji itu punya persekot. Persekot. Gitu. Dan nanti kalau yang batalkan itu apa kita langsung membalikan apa yang gimana? Oke. Okay. kasih. Bismillah. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya barakallahu fiqh. Wajazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Berkaitan dengan masalah KPR. KPR ya. Kita selaku penjual ya kan? Kemudian kita KPR-kan. Ya, karena sekarang ini untuk jual beli kayak gitu kalau nggak lewat bank kayaknya nggak bisa ya kan pernah ini eh, apa namanya secara pribadi kami tanyakan ketika menemani perjalanan safari dakwah Syekh Ali Hasan Al Halabi Alhamdulillah Taala di kota Pekalongan dalam satu dalam satu bincang ringan di rumah sebagian ikhwan kami tanyakan masalah KPR, beliau tetap mengatakan itu tidak diperbolehkan. Karena hubungannya dengan dengan bank dan itu pasti berriba. Oleh karena itu solusinya gimana Ustaz? Solusinya gimana? Islam itu memberikan solusi dengan namanya al-qardul hasan. Maka inilah ya ketika sistem Islam ataupun ajaran Islam ditinggalkan, maka yang akan menjadi badil, menjadi penggantinya alternatif pasti satu hal yang bertentangan dengan Islam. Ketika Allah qardul artinya pinjaman lunak kalau bahasa kita. Al-Qardul Hasan itu pinjaman lunak itu sudah tidak bisa dipraktekkan lagi orang tadi dengan begitu itu. Kan gitu kan. Oleh karena itu Sebetulnya sudah saatnya kita sekarang ini menggagas satu lembaga keuangan dalam artian di situ memang ada orang-orang yang emsih ingin membantu. Artinya orientasinya bukan bisnis, orientasinya ingin membantu, tapi ini memang susah, gitu kan? Kumpulkan beberapa orang kaya, nah, kemudian gak usah pakai lewat bank, tetap pakai dia, kan gitu kan? Kemudian jual belinya boleh pakai kas, bukan pakai kolektor, pakai kredit. Ya, tapi ingat, jangan sampai pakai bunga. Kan gitu kan? Coba itu tiga Karena sepengetahuan saya sampai saat ini masalah KPR itu masih tercampur dengan kita. Tercampur dengan kita. Oleh karena itu orang yang tidak properti, yang susah, gitu. lihat susah tuh itu cobalah cari yang ter apa namanya ya ter yang paling selamat, yang paling selamat. Dan saya melihat belum ada. Gak tahu kalau yang sudah bermain di situ ada nggak? Betul, ya tadi. Pokoknya ada lima uangnya, tapi tapi kan lewat-lewat bank juga. Dan apa ya? ya, ya sama aja kita kan bermuamalah. Akadnya sama kita sama banget. Iya, tapi lewat kita kan, sama kita kan. Kita selalu menjual, kita masih sampai menjual kan. Bang hanya sebagai nawarin saja kan. Ya. Jangan kita tidak berhubungan dengan iya, tapi kan uang apa namanya orang itu bro, uang orang yang membeli itu bisanya mendapatkan apa namanya ini, ada di jenengan kan, membeli dari jenengan kan, beli kan, cuma lewatnya lewat bank kan gitu kan. Lana masih ya kepada nanti ditanyakan sama Ustaz yang lain lebih detailnya gimana. Tapi pengetahuannya sampai saat ini, dan saya pernah tanyakan langsung dengan model yang sama, beliau tetap mengatakan tidak boleh. Jadi mengatakan tidak boleh. saat ini memang suka. Karena itulah perlu yang kita itu belajar. Sudah kita belajar mengaji. Tapi coba nanti tanyakan sama Ustaz yang lain, siapa tahu apa namanya bisa memberikan penjelasan lebih apa lebih jelas dan lebih rinci tentang masalah ini. Gitu karena tidak apa namanya susah untuk uh, menjauh dari tanggung saat ini kan gitu kan tidak bisa apa apa memang tapi bukan berarti apa semua yang berhubungan dengan pang itu haram tidak berarti kita mentransfer duit tidak haram kan gitu kan Kemudian kita nyimpan duit di situ tapi tidak apa namanya tidak diambil bunganya selama belum ada bedil, selama belum ada apa namanya belum ada alternatif yang lain tidak apa-apa. Gitu. Meskipun sebetulnya, meskipun sebetulnya itu juga menjadi permasalahan masuk terhadap tahun kerjasama dalam hal yang haram atau tidak kan itu masalah. Tapi kalau selama ini belum ada berarti ya susah. Karena kita mau Allah menyimpan uang sekian ratus juta di celengan kita, was Hewan seperti itu. Dan tergantung niat teman. Tapi semoga Allah memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk menemukan solusi dalam masalah ini sehingga mereka bisa terjauh karena apa yang terjauhkan dari riba. Kemudian untuk masalah yang <clears throat> kedua berkaitan dengan yang disebut dalam istilah itu beul arbun ya beul arbun poskot itu ataupun harga jadi arti harga tangga jadi ada dua macam yang pertama adalah harga apa namanya harga tanda jadi itu bagian dari harga itu dan ada yang di luar kan gitu kan kalau seandainya itu sebagai bagian dari harga penjualan, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya itu sebagai tanda apa sebagai luar dari harga penjualan, berarti kan itu ada dua akad. Kan gitu kan? Akad yang pertama ini yang dibilang itu akad akad apa? Ya, akad apa? kan seolah-olah kita mau utang gitu kan kan ada tambahannya itu kan gitu jika semasa dalam pun kita utang kan boleh kan eh, seperti itu jadi lihat dulu kalau tadi itu adalah sebagai bagian dari harga penjual tapi kalau tadi di luar itu eh, itu tambahan berarti tambahan gitu loh tidak kalau tadi kita itu modelnya dengan cash dan kredit dan kredit kan, kan sama aja orang karena pendek tetap oleh sebab itu kalau itu mau dilakukan lakukan apa lakukanlah itu sebagai bagian dari harga penjualan meskipun tentunya apa namanya eh, kita bisa misalkan eh, karena dengan itu masih ragu-ragu nggak cash langsung misalkan ya tanda jadinya berapa itu sebagainya ini mungkin bisa naikkan harga tapi itu memang harga penjual gitu loh seperti itu Allah SWT yang lain monggo saya eh, dari Iya, iya, iya. Ya. Jadi eh, kita ingin ada sekarang uangnya diserahkan sekarang, tapi sebenarnya nanti kita diserahkan dua tahun lagi. Apanya? Semennya? Semennya. Jadi itu beli nggak secara sekali Karena kalau sekarang biasanya kan barangnya itu diserahkan ya lama dari waktu dia lunas kira ini dua tahun lagi itu sudah sudah sudah lebih dari sekarang ini sudah ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Terima kasih atas pertanyaannya, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hati dan juga yang hati kita semuanya. Membeli sesuatu akadnya sekarang, uangnya sekarang, tapi barangnya nanti. Itu di dalam istilahnya adalah bay'ul mu'ajjal. Bay'ul mu'ajjal. Bay'ul mu'ajjal itu ada dua bentuk. Bayat yang mu'ajjal yang ditangguhkan itu barangnya, atau yang ditangguhkan itu uangnya. Ya, tangguhkan itu uangnya atau badannya Transaksi itu terjadi saat ini dan semua pihak ridho. Semua pihak ridho. Jadi masalah. Jadi masalah. Karena ridho sudah. Ya. Kecuali kalau memang di perjanjian awal dikatakan misalkan kalau ada perubahan lebih baik itu sebetulnya. Kalau ada perubahan harga, mohon dimenyesuaikan. Itu lebih lebih akal, sehingga tidak ada pihak dirugikan. Sehingga tidak tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi secara ini yang jadi masalah. Kamu sudah tiba. Harus sudah sudah Ternyata aku yang ini boleh. Kan gitu kan? Karena apa aja yang berubah itu sebetulnya adalah nilai uang. Nilai uang saja sebetulnya. Nah inilah salah satu sisi negatif model keuangan sekarang ini. Kalau kita ini kembali lagi kepada dinar dan dirham, Karena yang namanya nilai dinar dan dirham, emas dan perak itu tetap stabil, ya, tidak terlalu jauh terpaut. Gitu. Ya, itulah seperti itu. Oleh karena itu, apa namanya sebetulnya jadi permasalahan adalah nilai uang saja, gitu, nilai uang, uang saja. Sehingga ini be'un muajjal, ya, be'un muajjal. Kalau memang apa itu antara dua dua pihak ini tidak jadi masalah. Yang penting akan sudah jadi. Akan sudah sudah jadi. Tapi meskipun demikian lebih selamanya biar tidak ada pihak yang dirugikan, maka di embel-embel sebetulnya kalau ada perubahan harga atau nilai mata uang, maka harga menyesuaikan itu lebih baik. Sehingga selaku tujuan tidak merasa dirugikan. Dan penjual pun seharusnya ketika menyetujui itu sudah hitung-hitungan sebetulnya. Ya kan? Gak mungkin dia itu semua rugi, gak mungkin dia itu akan menyetujui, menyetujui transaksi itu, akad itu, kalau dia sudah belum mikir-mikir kan gitu kan? Ya, kan. seperti itu. Jadi dia gak ada pihak itu gitu. Itu namanya bi'ul muhajjal. pun kalau istisna, istisna kan pesan. Ya pesan barang, izin lah ini seperti seperti seperti seperti ini gitu lah. Nah, itu nanti dibayarnya setelah barang gitu kan. itu jadi baru dibayar kan Kalau ini sudah Selama ya tidak ada pihak dirugikan nah, ya, masalah. Tapi meskipun demikian lebih baik dibuat apa namanya e, tambahan itu tadi. Kalau ada perubahan apa namanya lima tahun bukan disesuaikan dulu. Ya, Allah. Satu lagi Bismillah, Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Di dalam pengertian al-bait itu kan ada istilah bait du'ainin bai'ainin au manfaatin. Jadi tukar menukar barang dengan barang atau dengan manfaat ya, atau tukar manfaat dengan dengan barang itu tapi ada uang. Maka ini nggak apa-apa. Ya. Jadi namanya jual beli itu tidak kalau dulu memang ya memang kita sistemnya barter kemudian meningkat lagi dengan apa namanya e, dengan mata mata uang dan sebagainya kan seperti itu tapi ini juga termasuk jual beli transaksi jual jual akad gitu kan akad karena saya jual jasa gitu. kita menerima uang itu kubur boleh saja, tapi ingat tidak mengandung unsur goror penipuan. Harus ada transparansi kejelasan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan tidak boleh mengandung unsur riba dalam masalah itu. Itu lah. Jadi nggak apa-apa. Data misalkan dengan data pembuatan sertifikat, data pembuatan SIM, data pembuatan paspor, nggak apa-apa boleh-boleh saja. Yang penting ridho sama ridho. Jangan jangan istilahnya sistem apa? Sistem malak gitu ya, memanfaatkan dalam kesempatan. Orang nggak tahu harga, kita kepur sakral itu ya, gitu kan? Itu itu nggak boleh. Ya, seperti itu juga apa, apa? Jasa juga termasuk dalam transaksi ini. Karena yang di yang dijual itu bukan hanya barang kok. Jual jasa, jual oh, apa namanya istilahnya merek misalkan ya. Sekarang kan orang-orang mau jualnya jual merek kan. Merah eh, itu pentis apa apa itu Enggak kan apa. Ya, apa apa. Karena memang itu hasil ceritanya dia selama ini. Kan gitu kan? Nama itu ya ataupun eh, merek itu sudah terkenal karena dari dia sekarang ini. Dia jual merek jadi masalah. Karena itu hasil usaha dia. Ya, hasil usaha dia jadi masalah meskipun sekarang ini yang ada ya itu ya apa namanya kongsi jadi ya, syarikat ya tidak apa, -apa. ya Allah Taala ada yang lain lagi cukup ya ya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar besarnya ini sebagai minta saja pembuka saja untuk penyemaran kita ya untuk lebih jauh, lebih dalam lagi memahami tentang syukur muamalah. Karena terus terang aja, terus terang saja, sedikit sekali forum kajian ataupun majelis taklim yang membahas malam. Sedikit. Ya. Banyaknya tentang akidah, tentang manhaj, tentang fikih, tentang akhlak, tentang sejarah. Ya. Tapi tentang muamalah sangat-sangat minim sebenarnya. Sangat-sangat minim sekali. Maka saya usulkan kepada panitia kajian buruk malam itu jangan dihentikan. Artinya jangan dipending gara-gara apa namanya sudah digantikan sekarang ini coba dikejar ustadznya suruh menyampaikan selalu selalu menyampaikan apa namanya materi yang ada ya mana mau itu ya bisa kalau bisa kalau bisa apa namanya kita e, antum semuanya itu ada pokoknya subhanallah bagus dari awal sampai akhir luar biasa karena itu sekarang sudah menjadi kebutuhan sudah kayak kita butuh sama wudhu dan sholat sudah nggak mau tidak. Karena mau tidak mau, antum akan terjurus juga ketika ada teman antum istilahnya sukses dalam bisnis ini, sukses dalam ini. Antum kan mencoba kan? Nah kalau antum nggak punya bekal, tidak punya ilmu ya tentang hal itu, terjatuh. Semakin jauh, semakin enak, susah kita keluar. Maka dari awal harus kita antisipasi dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertambah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan kepada kita semuanya untuk mempelajari salah satu poin daripada syariat yang Allah turunkan kepada kita, yaitu masalah muamalah dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, melepaskan diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah harta kita dari hal-hal yang haram dan dan bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang haram dan semoga Allah ampuni segala kesalahan dan khilaf kita selama selama ini. Aku lupa dihadap subhanahu wa bihamdik. Asyadu taala ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.